Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal Utai makalah kang kaping 5 lan 20. Makalah ingkang nomor selawe iku ngene. Wal maqalatul khamisatu wal Utai makalah kang kaping 5 lan 20 iku ngene. Ruya dan riwayat nopo anau saat temen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja iku metu sapa nabi data yaumin ing dalam si cicitnya. Metu ala sahabi yang atasnya pira-pira sahabat Nabi. Faqala moko dawuh sapa nabi kaifa tuh. Kaifa halikoyo kaya apa asbah tuh isu-isuan sira kabeh. Ai dakhaltum tegese masuk sira kabeh. Dakhaltum tegese mancing sira kabeh fi waqti shabahi ing dalem wektu Dawe sahabat faqalu mongko padha dawa sapa sahabat asbahna mukminin. Asbahna tegese dadi kita. Aisirna tegese dadi kita fi subah ing lamun oleh dadi mukminin hale mukmin kabeh. Billahi azza wa jalla kelawan iman kelawan Allah azza wa Ini ngabisin nomor satu. Ono sing sote sama nopo. Sin kape? Sot. Ya? Asbahna terus sirna. Iya, iya. Kangge sot to? Sir sing sing diganti sot. Aja sing sot diganti nopo? Enggak ganti sing sir ganti nopo? Aisirna mongko kata soro ya sirun, sairu rotan ya Aisirna tegese dadi kita, baik kula gesin. Tapi bener sing soto. Aisirna eh, tegese dadi kita fi subahi ing lemet esuk. Mukminin hale iman kabeh atau mukminin iku iman kabeh billahi azza wa jalla. Kita-kita ini posisi mukmin. Jadi dawuh Nabi ditakoki kowe piye keadaan asbahna mukmin. Fakola moko dawa sapa kanjeng Nabi, "Wa ma alamatu imanikum, wa ma iku apa alamatu imanikum ti alamat iman sira kabeh. Kowe kok ngaku iman iku alamat moko Qalu nasfiru alal bala." Qalu pongko padha dawa sapa sahabat, "Bukti kita iman nasfiru, sabar kita alal bala ing atase coba. Ail imtihani tikse ujian menawa ya azza wa jalla." Kita nak dicoba gitu betah. Wa nasyukuru lan syukur kita alal roho ing atase nak urip. Nah, lagi seneng ya syukur. Ailitisai tegese kejembaran film Aisyati yang dalam urip. Wanardo lan yorido kita fil kodo ilan keputusannya pangeran ail hukmi tegese hukum al ilahi kang bangsa pangeran. Ail fi ayanil maujudati eh fi ayanil maujudati yang dalam kahanan-kahanan sing wis terjadi atau sing wujud. Alama iya yang atas alama yang atas si perkoro iya kang te maujudat wa yang atas simbah. Minal ahwali sang berapa keadaan fil azali yang dalam zaman azali ilal abadi itu mau maring entek-entek menopo abadine abadi Fakola kau dawu sopo kanjeng Nabi alaihi dua salam, dawuh antum al mukminuna haqqan antum te sira Almu wa al mukminuna iman kafe hakon kelan bener nak kue panjang sabar balak syukur nak seneng lan ridho be kodok antum te sira Almu wa al mukminuna iman kafe hakon kelawan hak e nanti tegese iman kon kang nyocoki lil iman imane kenyataan e nanti tegese iman kon kang nyocoki lil iman imane kenyataan warabil kabati demi pangerane Ka'bah al wawu te wawu lil kosami krana qasam saya terang akan ke masalah iman ya terus ngeten ya iman itu ya iman itu kalau jenengan jeneng iman loh iman di ya. iman bahwa Allah itu wujud ya Ngeten mau kalau terang agar ya. Kalau terang no sing radi detail tentang masalah madzhab ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan para ahli sunnah wal jamaah termasuk imam ahli sunnah gini sinten Abdul Hasan nopo al A'shari. Eh, setiap orang itu berhak mengatakan ana mukminun. Saya ini mukmin. Lalu apa kesunatan mengatakan insya Allah? Biasanya wong rada sopan-sopan takut isi kan mukmin. Insyaallah. Tahun tak sahur tahu Insya insyaallah. Kamu orang arah mending orang nak kepentingannya, tapi nak barang sih penting-penting malah mending. Itu kalimat yang sembrono. Karena sebetulnya insya Allah itu gak boleh digunakan untuk sesuatu yang nyata. Ya, untuk sesuatu yang nopo, Yang nyata. Kewajiban iman itu nyata. Seharusnya nggak boleh dong kamu mengatakan anak mukminun. Insya Allah. Sembrono. Makanya kadang sopan itu welek di bangsa sopan karena barang sing jelas kok muni. Insya Allah. Lalu ada saja ulama yang selalu cara berpikir sopan begini cara logikanya. Mukmin itu pasti fil jannah. Ya setiap mukmin itu pasti fil jannah. Setiap orang mukmin pasti fil jannah. Nah, kalau kamu ngaku mukmin terlalu percaya diri, berarti sama dengan mengatakan anak ahlul jannah. Kita ini penduduk surga. Karena orang mukmin itu pasti ahli jannah. Sehingga karena kita tidak pernah yakin min ahli jannah, kita boleh mengatakan insya Allah. Tapi orang insya Allah tentang wujudnya Allah, tapi tentang kita ini ahli jannah. Sehingga ada pandangan kuat dalam madhab ahli sunnah ada mengatakan boleh insya Allah, ada mengatakan tidak boleh mengatakan insya Allah. Bukan rumah Allah ya. Ini penting kalau aturakan, tapi nak pulau, pulau pulau keyakinan pulau. Saya ini rasa insya Allah dalam konteks-konteks seperti itu. Gak melebus warga Allah. Iya, iya Allah itu kadung wujud, kadung dohir, kadung jelas. Kue ahli suarga Allah. Tetap ke ahli suarga c ora, tetap eksistensi Allah itu adharul maujudat. Itu do, mau maujudat paling dohir itu Allah subhanahu wa taala. Karena hal yang sama kita tidak berani. Misalnya begini, ini ijtihad pulau, tapi ya berdasar dawe ulama-ulama di sini. Ya wani tak takoi, loro tambah loro berapa? Papat insya Allah. Kue nabi cahaya apa cahayu? Ayu insya Allah. Pilihan-pilihan sing yakin kan gak tahu muni. Dalam hal yang karuan saja, yang duniawi. Duniawi itu kan barang rapenting. penting. Iku enak sing banget jelas, kue ramuni. Kok pas terkait Allah, kue muni. Ini penting kalau aturakan. Mungkin cara kulon nu cocok. Kulon cara pribadi buat cocok. Oke. Dua, kalau terpaksa secara riwayat itu ada kata insya Allah dalam hal-hal yang jelas. Kalau terpaksa ada itu oleh ulama yang jenis saya ini, yang jenis seperti ini, itu ditakwil ditabarruk. Bukan makna insya Allah yang like, yang menggantungkan hukum ya kersane Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang itu kan mesti mati. Terus kamu ke kuburan no macam-macam atau lagi salam terus muni wa inna allah fikum lahikun. Itu semua riwayat memang ada kata insya allah. Assalamualaikum ah, apa assalamualaikum daro kaum mukminin wa inna insya allah fikum lahikun. Terus kamu mengatakan insya allah, padahal kayak mesti mati. Kata para ulama, insya allah di sini itu litabar baru itu. Karena kalimat ini sakral, ya kita mengatakan kalimat itu untuk cari apa? Bergaya sudah gitu saja, bukan ada taklek karena matinya orang itu pasti. Kan mestinya kan wa inna bikum lahikun kita kita ini pasti ketemu kalian mana ini pasti mati. Mesti button. Mesti. Makanya kata ini sawah di sini kata ulama-ulama tidak taklek tapi baru. Kita baru itu hanya ngalap berkah. Jadi ini masalah-masalah sing perlu kalau agar itu terus kalau suwun nak masalah terkait Allah kau kudu yakin eno eh, yakin nah Allah itu dohir nah dohir itu begitu jelas wujudnya begitu jelas eksistensi ini begitu jelas fungsinya ternyata nono langit bumi kira sing gawe sehingga ya Allah kau kudu ini anak mukminun kata lare kados niki sahabat ditakoki ora mulai allah kalu asbahna mukmini nanobo Bila ora ana riwayat riwayat muni apa insyaallah ya. Mana kula suwonis Nah soal kowe ora mlebu atau rameski atau swarga ragilem, ini ya kan urusan kita. Paham ya? Soal swarga menolak apa Kita itu ya urusan Biasa wae pada makhluk era ya, usah bujur-bujur. Jadi nak swarga ragilem gelem kowe, kowe ragilem, pada ragilem Ini kan malah apa <coughs> Sesuai rokok ya ragilem, Bisa. Jadi kalau suwon ya, ini penting kalau aturakan mergi dawi ulama-ulama kulon menangi kalau gak ada kitab termasuk wonten dialoge Abdul bin Mas'ud kalian para sahabat. Intinya singkat cerita itu Abdul bin Mas'ud itu orang yang sangat-sangat sopan. Saking sopannya dia, dia pernah fatwa begini, beliau pernah fatwa gini. Kalian jangan ngaku mukmin, karena dengan Anda ngaku mukmin berarti Anda sama dengan mengatakan ana min ahli jannah. Berarti kita penduduk surga. Sangking sopanya Abdul bin Mas'ud, sahabatnya Nabi termasuk akal diri sahabat. Lalu sahabat yang lainnya menjawab begini, kulon apal tadi. Ya ya sahibah Rasulillah. Pas itu enggak disebut Abdul bin Mas'ud malah dipakai embel-embel sahabat ya sahibah Rasulillah. halil iman illa an nu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Terus ditanya, Abdul bin Mas'ud, kita-kita ini iman ya iman saja karena Allah itu jelas, Allah itu eksistensinya jelas. Oh, ya sudah, kalau mau iman iman saja. Kita tidak pernah terlintas ketika mengatakan anak mukmin terus terlintas kita mengklaim ahli jannah. Nangis Abdul bin Mas'ud saat itu. Nangis. Sodaktum, kalian benar. Wa akhto arrojul, saya salah. Maksudnya lelaki salah, maksudnya dia. Nangis Abdul Mas'ud, kamu benar. Saya yang salah karena kebenaran hakiki itu orang ingin ngomong saja. Coba misalnya Mustafa tak berdiri, mau satu juta dapat sejuta sampai orang juta. Kan tidak punya kepentingan kepentingan orang juta. Selain mokal ya soangil lah <laughs> ya ingin ingin waras saya nak siji tambah siji itu. loro. Misalnya orang wong Sri bezenap. Zainab, ayu timus. Wah, ayu Sri jelas sih. Kan ya tidak punya kepentingan terus kudu untuk Sri. Dia kepengen aja nak gak terahum, roh di sing <laughs> Ayo. Nah, sama kita mengatakan kue mukmin, mukmin. Iman be Allah, Allah iman. Allah ala kulli iman. Kita ingin muji Allah karena ala kulli syai'in qadir, muji Allah karena khaliqus samawati. Ya sudah gitu saja. Gak ono wong ngomong ngono terlintas klaim-klaiman swarga. Mau sabtu Mulai saya berdasar cerita ini, loh pendapat-pendapat yang mengabsahkan ini Allah sebenarnya sudah mansuh, sudah selesai. Bukan karena kita sombong mesti ahli jannah, enggak. Sangking dohiri Allah kita mengatakan ana mu'minun bila. Eli eh, syiddati duhurillah wali syiddati wujud. Pokoknya seperti itu. Disubuti hujjatiyati. Karena begitu jelas hujjah. Paham sih lo maksud? Lana jogeman, wong terkait. Lalu suwe-suwe yang orang arusak kabeh. Bar salat, wis, mesti ditompon kok mesti. Cangkem melek kafe. Itu bar wes, Jumlu wes semuanya ini sawai sawai sholat merasa orang ditompo. Oh, lah orang Paham ya? Ngomong permangan tak koi, permangan. Buah berpakan buah orang itu permangan tapi fungsinya buah gunanya buah orang. Sawai malah madorat kagak aku. Wae ruwai petrano angger suara ya permangan. Soal salamangan malah mati ya mati. Ngono ae rasa, orang usah ribet to. Jadi saat itu sebetulnya pernah ada dialek. Saya punya kitab. dari Abdul Jalil terus ngendikan saya mencabut pendapat saya yang, yang benar pendapat Anda. Hanya se -se oh, seseorang ketika mengatakan anak mukmin itu sebetulnya ingin menjadi hamba Allah, ngakui eksistensi Allah, ngakui nah Allah begitu jelas dan yang harus kita ekrori wujud. Orang no kaitane saat itu kita ngomong mengganti kata anak min ahlin Ya podo lah misalnya sampai ngapal lo Quran, sangi senengi Quran, ngapal lo Quran kang dia ngapal lo. Kok meliti lo nak lali dosa gede. Serok. Ya itu kan sangi senengi kita ngapal lo Quran, ya kemudian ngapal lo. Pengen Mekah ya, pengen. Rasa bukti nih apa ya, bukti barang kepengen kok. Pengen marah wes. <laughs> Orang usah muni. Kenapa? Wes. Jadi kalau suwon gitu, ya, terus ini masalah-masalah sing coro pulau setahu saya dalam tradisi sahabat, tradisi wali, tradisi orang-orang soleh, nak terkait be Allah itu do pede, do percaya diri. Orang kok kita karena mesti minah di jannah, tapi saking dohire wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala lanjut wal awalu wal akhiru wal zahir Allah itu begitu zahir begitu jel sampai wong sing goblok lonte maling wae gampang ngakoni wujudnya Allah subhanahu lah ta'ala kadang-kadang Nabi ngendikan mangko la ilaha illallah dakholal jannah wa inzana wa in saroko Merko wong maling lah Itu ya gampang ngakoni wujude Allah Kaya waling betapa isi tambah siji ya muni loro Lonte yo ya muni loro banget jelas ya Nak siji tambah siji Copet yo ya muni loro Rektor Al-Azhar yo muni Takoi Allah ya podo Rektor Al-Azhar takoi Allah yo muni siji Takoi copet yang kecekel yo muni Oh, iku ora kok perkara Allah mihak ya, wong fasik ora hadis iku ora kaitannya kaitane Allah mihak ya, wong fasik boten. Allah saking jelas, e, wong keliru wae ben. Paham ya? Wong keliru wae bener. Saking jelas jelas. mereka wae iku adzahir zat sing begitu jelas. Paham dadi ngerti ngono mulane ono hadis wa insana wa insaroko. Ora kok nabi ngolehno zina mboten auzubillah. Tapi artinya sing ngakoni eksistensi Allah Mana ada wong saleh sing bedina ngoro masjid sing bedina ngaji jalalan ngalor ngidul sing ora saleh wae ngerti nek Allah iku nge Ane pangeran itu ana wong saleh tukaran mbek wong kadang-kadang perkeraan bela sing dolim. Perkarane sing saleh iku wis iman mbek ngamale, sing dolim percaya ya mbek pengen pengen masyhur masuk wong saleh maksudna wong dolim. Sing dolim ala gusti elek-elek niki kula bi Jadi Jenengan dia ngakoni elek. Sing soleh orang gusti. Wong dolim ngono jenengan Jadi Jare pengiran sing gawe aku ya cangkem Aku pengiran aku warai gue. Kira oh bela sing dolim, mergo sing dolim cerah nak pengiran sing soleh harus ngatur pengiran. Ngatur pengiran berjalan pengiran apa itu? Apa sing jaluk sing dolim ngatur pengiran intervensi di kulo niki soleh di musuh wong dolim kudu mbok menangno kulo lho pengiran mbok intervensi. Tentu kan tersinggung pengen. Ya. Karena juga mau tenanan ini intervensi pengiran paham. Maksudnya tenanan sing ngatur, tapi nak tenanan tawadu terus terakhir muni bon boten jiran sebadani lah jan kula trima kawula dosa ke kathah jos berarti <laughs> ya alhamdulillah rati sebadani tenan tapi nak dungam terlalu percaya diri nganti ngatur pengiran tak jamin ra raman. Pengiran paling gak seneng diatur paling. Gak seneng. Tapi nak kowe ubudiyah yang pengiran seneng pangeran. Ya Ya eling ya jadi di antara sifat Allah itu adzahir ya wal awal wal akhiru fadzahir. Bahkan acara kitab-kitab hikam bal adharu min kulli dzahir. Bahkan Allah itu lebih jelas dari semua sesuatu yang sudah jelas jelas itu apa adhar lebih apa? Lebih. Nah, ya misalnya sampean saya yakin wujud itu mungkin. Misalnya kayak angen-angen. Aku zaman Indonesia atau Jepang nanti kan urung lahir. Jadi angen-angen. Nah, aku zaman mau coba itu nanti ya orang ono. Terus umben itu neng dia aku ya bergempa, berkiamat terus neng dia, Kue angen-angen ngono ya terus wujud itu tanpa eksistensi ya tuh. Kowe misalnya angan-angan ono, aku zaman perang Melondo, zaman Mojopahit itu nanti. Kan yo ngono, wong kita itu ini kan yo Terus kayak angan-angan nah kok kita itu so, ben tahun seket nanti. Kan wujud tem gak jelas. Zaman aku rongono, itu wong Yesus ya mangan, negara ya wis teater, diatur mbek pangeran. Ya apik-apik. Bareng gue ana ita itu seakan-akan tampok gue iku donya kacau. Wah melete. Mulane kita kiai yang ngono, zaman agama orang ngono kue yo mlaku, zaman wali songo yo wis mlaku tanpa ono kue, Sampe ra kue tapi ra ya piye meneh. Ada ke agama piye tak tinggal. Ora piye kok iki sembrono. Mulai bisa agama jurusi pengen ditinggal wali songo agama mlaku terima tinggal kue, Apa mlaku? Malah apik, Mas. <laughs> Coba tinggal kue malah bisnis no. Oh, seneng wali tau orang, seneng wali melok rombongan. Luwai cek ben ngerti hae guru. Iya kok malah toko bareng. Nah seneng wali seneng wali tapi ya mau ya apa? Saya Sing gue lagi ibadi. Ya tapi bu gedinge ya Lah, saya sing no ziarah itu ngomong gue lagi. sing e, sengke kelas ya tahu tau ziarah. Ya, kalau ada murid uang, uangnya kelas itu mari ramaju. Wong rai kelas mari kacau. Yes, ya, zaman akhir. Lane bener ketika ulama-ulama anna suhelka illal alimun. Kabeh menungso wis rusak kecuali sing alim. Wal alimuna helka illal amilun. Sing alim yo ya rusak kecuali sing song lako lakoni. Tapi wal amiluna yo ya helka illal muflisun. Sing eh sing di iso nglakoni ilmune yo rusak kecuali sing eh tapi terakhir ditutup wal mukhlisuna ala khotorin azim. Sing ikhlas itu bahaya padha wae perkara ini mari dunya macet. aku mod ya orang songo aku lihat badi mari ikhlas mau sholat di masjid kita uang mari naik lah delek kape masjid sepi <laughs> saudara kok mau diketok no uang akhirnya rawon teladan akhirnya tanggane nyongko nak kiai ini medit mereka ratau ngetok no saudara kok saat so medit kape anut kiai padahal kiai ini mau ketok berdiri ria mana ikhlasu ala kotorin azim pada bahaya yang besar mana kalau sering misalnya Mustafa itu sengaja ngetok nelekku. Mereka nak ketok apik tok mari riak, Mus. Dan tidak ketok nelekku bareng. Nah, termasuk korban itu ya. salam dengar. Kok nak ketok elekku malah terlalu wali. Jadi tak kurangi ku tak lewati musoi ya, itu Mustafa. Iku enak di nekas untuk ganjaran. Aku itu ya ganjaran mana berkoran ini dari Nek Mustafa untuk ganjaran. Jadi wali nih musuh Jadi poinnya tambah meneh berkoran. ternyata prospek. Oh. Jadi wong itu kudu ngerti. Jadi nak nuruti ikhlas itu ya kacau tenang. Dunia itu kacau. Ya tapi kudu ikhlas. Tapi ikhlas ya ala kotorin nanti masih ada bahaya besar. Nah, terus piye Gus ora piye piye biasa urip mulai soal agar rep, kafe kersane pangeran sina salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam sekue kowe urip yo kersane pangeran mati kersane sugih marati kersane kowe alim kersane pangeran duduk kafe senak nih pun pun makom paling dhuwur wis lan ora iso nglakoni ning ati sebagai pujian ngono ae kok <laughs> angel temen gak iso nglakoni kayak apa pujian sodi billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin di ya cari kiai kiai di sini cari mbak maksum <laughs> mbak maksum langsung nih takut ikan ikon jogi sum mau nih, dan nanya jarak sum kena bersolat tak wiridan hmm. udah ikhlas nih Padum santri muake itu apa salam langsung melayu izin. <laughs> Jadi bapak sem, iya pertama izin santri, masuk kiai bersalam langsung melayu. Suwe-suwe rak lali. Bar, nah, pas lali bu ikhlas. <laughs> Jadi kalau tadi saya ikhlas ibu lali. Dan yang kok terus, saya ini sodakoh, kok sodakoh, saya lali. Lali demi apa? Mereka wes spontan, nah itu ikhlas. Lumayan, sepuluh lali pisang kan. <laughs> Paham ya? Wes kok kowe ngono jalalan ngono ngaji terus. Sesuk nggo kitab otomatis. Oh wae opo sing nggo kitab. Wis niate opo ora roh pokoke berangkat. <laughs> Lah pas lali iku. Ya eh, semua. Paham ya? Jadi yang berlakon itu terus sesuai ahli. Ya, ah, iya. pas lali itu. Kelas. Ya, Kala dawa sapa Badul Arifina sebagian ngomong sing makrifat, sing makrifat. Asobru te sabar iku salah sumangka makin. Iku telu pira-pira makom. Telu pira-pira kelas ya kelas men atau kelas boy makamu kelas siji tarkus syakwa yaitu ninggal waktu. Jadi utamanya sabar ninggal waktu. waya tewi iki makom atau waya te dihil darujat, iku darajat tabiin iku derajate para tabiin ya pokoknya tabiin itu generasi sauseso sahabat pas nih disebut generasi nopo tabiin Nomor loro warido lan rido bil makduri lan barang sing di petir pangeran. Wa iya utawi rido utawa daro jatuh rido utawa daro jatuh zahidin iku derajate wong sing zuhud zuhud kabeh. Lan nomor paling puncak wal mahabbatu lan seneng lil itilai maring diuji. Mergo sing nguji ku ya pangeran. Nah tengene hikam diterangno wong nganti protes kena coba mergo ora mikir sing gawe coba iku sapa. Mau ngerti yang yakin sing gawe coba pangeran Mesti dia ini isin ke protes. Memang kamu sih gaya coba. Memang kamu sih gaya kayak melarat sopo, ya pangeran. Sih gaya kayak bodoh sopo. Pangeran, lainnya budo, udah tenang wae. Iku sih seribu, iku sih sampai. <laughs> Perkara Ngerti sih gaya bodoh iku. Pangeran, ini budo, lah. Aku yudo banter itu tenang aja. perkarane saking dure mah makom. Mana <laughs> kulo seneng guyu. Piye piye guyu iku khasnya wong rido. Ibadah paling dhuwur rido ke kodok Eh, nah, timbang kayak ngeluh bodohmu, melaratmu, dia mau bujuk malah rabar bar. Satu ridho, nopo. Bujum judes sehingga gawe sapa romo sesuk. Pangeran. Bujumu banting piring sehingga gawe sapa? Pangeran. Piringnya pecah sehingga gawe sapa? Ya mergo pecah nih. Iku kafe kersane pangeran. Dia butuh ridho. Nak ridho wali. Lah ngamuk degradasi nih kan. Kau nawali pengamuan aneh Wal mahabbatu lan seneng lil ibtila maring jowo wa ya utawi mahabbah lil ibtila iku darajatus siddiqin iku derajate wong sing banget benere ning pangeran. Mesti banget benere carane muamalah ke pangeran. Fafil hadis mongko iku tetep dalam hadis dan dawuh ngene. Ubudillah alar ridho. Ubud nyembah sira Allah ing Allah. Kowe nyembah ku alar itu ing atase rito. Kena nyembah pangeran sing sumenang, sing happy. Fa ilam tastati, mongko lamun ora kuwasa siro, ya fa sabri, mongko paling gak kowe sabar alama ing perkoro. perkara. Takrohu kang gedeng sira. Fa ilam tastati, mongko lamun ora kuwasa siro, iku ngene, fa sobri, mongko iku tetep ing dalam sabar alama ing atase perkara takrohu kang gedeng sira. Sabar iku khairun te ana kaapian, dadi khobar muqaddam mubtada ma'khar khairun te ana kaapian kasirun kang Pokoknya kalau suwun gitu, pokoknya gue bisa itu, Nanti kalau nunggu bangga, gitu, bangga, gitu, senang gak ada bapak-bapak. Bapak lu guyon, nanti apa kapundut pun. Kalau Rian kita anggap biasa, katanya biasa, itu tak anggap patah beliau. Tapi kalau cek tambah tua nih, tambah ngerti. Panjang ngelawan ngelawan nafsu itu berat. Gue kadang mesti duwe murai rewel, kadang bujumu wis konaan sakai sakeh tanggamu rewel, kok orang tanggamu karyawanmu rewel kadang awakmu dhewe rewel sing sering ya awake. Tapi kan biasanya wong mau nyalahan awake. sesane <laughs> itu salah wae ini Karwan santri goblok kadang salah metode nih kiai. Satu goblok kurang apa nih aku? Yo kurang telat nih kiai ini kok. Wajan <laughs> wong paling super nyalah nong yo. Mengani kulo mau nyalah sampean goblok. Isowai wae pangeran nong kulo. Salah metode bukan. Nanti wong kau goblok. Ini uangmu mau nyalano wong mau daripada gue mikir ribet terus pokoknya rido gue kodok Jadi ciri rido paling gak ya gue ya dia merengut itu Lalu gue lalu sering loh niki gue cerita tentang awak kulo jambat Gue dalam banyak hal di rumah tapi Imam Syaroni sing dua silsilah atau Sayyidina Umar bin Khattab kata beliau gini seorang alim itu nak contoh ada muni aku jagani nak menawa salah itu sing salah di ini ora pengira jadi saja ini salah kaprah niki kalau nembe buka kertu lo jarang ngomong itu jarang sekali kalau kan wingi Muharram sering tirakat yang di saniki niki pun safar berarti rilek kadang-kadang wong alim ngeten nggih kuwi rumono tenan kadang-kadang wong alim soleh itu sidik-sidik menurut Allah lan Rasul menurut Syabdul Qadir Jilani menurut Imam Ghazali itu riskan. Riskannya adalah ya kalau itu betul begitu. Mansus, eksplisit mansus seperti itu maknanya. Makanya kata Imam Sa'roni, dia punya riwayat sampai Sayyidina Umar. Dalam hal-hal yang tidak serius dan potensi salah, sebaiknya semua orang alim itu bilang kultu, menurut saya. Jaga ini nak menawa nora bener itu orang Allah Rasul sudah dikurutkan, tapi kue dewi sebagai wong alim. Sehingga sebetulnya wong alim semuni saya saya itu lebih sopan karena jaga ya ini kalau ada salah itu salahnya di, paham. Taruh saja misalnya, misalnya wong alim jenis kapitalis. Ya ono wae wong akeh. Terus ngomong ini, cung kena kepengen utawa kula ngomong ning wali murid. Misalnya game misbah anak mondok ning gonku tak mung. Pak misbah anak-anak sampean kepengen cepet alim. Wes sing akeh. Jenenge wong nak duwe akeh wayem. Jadi bocah nak kurang duit gak aja, Wong kowe sing tua nak radi duit gak aja, Wis duit ngapa lo kan berat. Oke. Okay. Pendapat itu kan yono bener e. ya. nyantainya uang nak radi duit yo bingung tenan. Tapi kan pendapat semi kapitalis. gue kudu dimuni cara pulo apa menewa? Ojo kok mendingan ya, coro Allah Rasul. <laughs> urusan duit sih, gawa-gawa apa, Paham, paham maksud? Iya. Ya mungkin gue cara pulau jaga nek nah, salah itu. Kok cara aku ayo, salah ra Jadi ra oleh gawe statement sidik-sidik muni kola wa dalam hal yang tidak mansus. Jangan-jangan kita salah dalam mengartikan kehendak Allah dan ane mau khusuk-khusuk secara akademik itu paling rawan bunroh Dalam konteks akademik. Mereka sering mencatut Allah dan Kadang gak pas. Paham ya? Kadang Wah itu repot. Nah kecuali mansus, mansus itu dinas. Tapi nak kesimpulan mafhum nggak boleh. Masyur itu dalam cerita Mizan Kubro. Pendapat Umar itu sering benar. Bahkan dalam sejarahnya zaman beliau masih menangi kaji Nabi, pendapat Umar itu sering jadi wahyu. Artinya sering itu delala usulnya Umar itu direspon Allah terus jadi apa? Wahyu masyur itu beliau begitu bangga wafak turobi fi salah simarotin. Saya pernah sependapat dengan Tuhan dalam tiga kejadian, kejadian. yaitu masalah astrobatrin, masalah masalah Ibtikhadu Makom gimana kok? Musola, terus tiga masalah hijab itu masyur di kitab-kitab tarikh. Nah terus setelah dia jadi khalifah, dia sering benar, sering benar terus sampai orang yang kultus beliau itu kalau Umar berpendapat tuh sampai hadza hukmu wa rasuli. Sampai dikatakan hadza hukmu wa rasul. Padahal pendapat Umar ketika dia jadi khalifah. Umar marah besar. Ini ruang nabi sing biasa muni-muni Allah Rasul sing goblok tuh tapi jadi tidak muni. Nah gue ora apa gue gak yakin bener ya. Enak gue, gue ora terkenal alim enak. Gue muni Allah ya rano ngandel, muni Rasul ya rano sing ngandel. Muni pendapat pribadi malah gue ratu. Gue Gue ku gue muni menurut Angel, angel, angel. angel. Mulane kayak potensi di swarga tinggi kan kesalahannya rap bakal jadi panutan. Jadi gak mungkin Abdul lu menyesatkan kan gak harusnya sing anu. Mulane wong soleh, wong alim wong rali, alim ajane potensi mlebu swarga dhuwur sampean Kang. ini nak salah kok rano sing anu. jadi enak. Tapi salahnya kaki anu cukup bung rokok. Gue cukup bung bro. rokok. Salah itu gue. Terus kata Umar tuh masih. La taqulu hadza hukmu wa rasulih walakin qulu hadza hukmu Umar. Kamu jangan pernah ngomong ini hukumnya Allah dan Rasul, tapi katakan ini hukumnya Umar atau fatwanya Umar. Jika benar dari Allah, jika salah dari pendapat saya. Makanya fa in kana suwakan wa min Allah wa in kana khotoan fa min nafsi. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari diri saya Terus itu jadi sunnah. Semua mubalek, semua kiai, semua karangan kitab ada tradisi kalau benar dari Allah kalau salah dari diri saya Cara aku pengarang kita mau aku jadi penyara itu serong si kue yang salah <laughs> Dan Umar juga beberapa kali salah dalam masalah fatwa hukum. Ya tentu salahnya Umar tidak kayak salah kita. Yang dibenarkan oleh sahabat. Akhirnya semenjak itu ada kontrol. Ya biasa kalau mafhum ya jadi dikontrol biasa misalnya saya buat Bakar di pendapat dikontrol Umar, Umar dikontrol Usman, Usman dikontrol Sayyidina Ali, nanti Sayyidina Ali dikontrol Zaid bin Sabit. Maksudnya kontrol yang saling menghormati gak masalah karena bias. Kenapa? Bias. Saya contohkan aja nih, ini di majelis ilmu ini Terutama masalah fikih karena fikih itu sensitif. majelis ilmu Pewani di pendapat kayak saya begini misalnya. Ini masyhur. Eh, Sayyidina Umar itu pernah mengatakan begini ya hajar hajar aswad itu alim tu annaka hajarun nata dulu wala tanfa walau la anni rasulullah qabbal tuti qab rasulullah qabbal tu kama qabbal tu sebagian ibaratnya yang pakai mudakar ada yang pakai mana terserah lah itu lafat-lafat gitu memang kadang domirnya mudakar kadang domirnya apa mana sekali lafat-lafat hajar isinya kalau di alfiah itu majaziyu taknis saya tahu kamu itu hanya batu ya namanya batu ya latan duru walatan fa nggak ada gunanya nggak ada madorotnya cuma saya melihat Nabi mencium kamu maka saya nutan-nutan nyium kamu tapi bukan berarti saya yakin kamu ada manfaatnya Sayyidina Umar begini tentu benar ngendikan gini tentu benar karena dia itu menangi ketika Nabi mencium hajar aswad itu dikomen dibully oleh kafir kafir ungguru ila Muhammad nah anak-anak budal hajar wawa ya budul hajar masuk hmm. delok Muhammad kene sing nyembah watu ngusap-ngusap watu ra oleh <laughs> dhewe ngusap-ngusap watu saya sing dinamar kuwi trauma ternyata ngusap watu dibully mbek wong kafir malah ada dene nak ngusap mesti dibully ngomong dene jadi orang dungo tapi komen <laughs> Ini cerita, cerita ilmiah, kira usah lebih nanti. kok kan rang nonnya keliru malah repot. Tapi gue pidato ya oleh. Tapi mana <laughs> nonnya keliru tak jawab pemurah aku. Aku cek bener. Ketika Sayyidina Umar ngendikan gitu, di lama sekali dia kalau ngomong seperti itu. Lama-lama beliau itu ditegur juga sama Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin la taqulu hakada. Kamu jangan komentar gitu terus. Fa inna hajarul aswad yamilu wa fi ardi. Faman sofahahu fa ka'annama sofahahu. Kamu jangan ngomong terus, ngomong begitu terus. Bibi hajar aswad yaminu wa fi ardi Wong sing tahu istilah nyeker hajar aswad itu udah karo biat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu ya sudah, akhirnya banding. Nah kira-kira saya berlebihan nggak ada tina Umar, nah kita eh rodok mandi ya, nggak ada kita. Ya sudah seperti itu. Dulu itu biasa gitu. Lagi gak mau ngalim debat terus nang-nangan di sini biasa kecil-kecil kan biasa. Mengalami kalau wong seneng guyon, perkara nak guyon nak dibantah uang ramu buati, sama Sawangane khusyuk nak ini. Oke oh, itu kan gak jelas. Fakta yang jelas yang mansus, nak mafum itu gak jelas. Jelas. itu kan pikirannya ulama. Itu mesti beda-beda cara pandang ulama. Beda-beda karena mafum, napa? Misalnya ngeten, Mustafa tak bedheki. Mus nyembelih pite. Nak kok gulune sah ta ora? Kok itu? lho. Unuk lho, kok guri kok Kak jawab saya kira ojo ojo isen gitu. Liru lah Mustafa wae. <laughs> Ayo nyembelih titik Kau gulu kok. Oh, kene aku nak bahasa Arab kene iku kan Uno. Mboten nak niki naker nak sing mriki niku. Iya. Nak sing kok ngarep ku naker, nak sing keburi ku ono. Nyembelih pitik kok guri terus nganti protol sangar. Eh Mas. Mboten kadang niku. Tak cara kowe Pak. Salah, loro akbar depan. Ide di guru sudah parah. Ya boleh yo. Nah cara kiwis bahasa boten. Milan Buat Boten. Ya buat kalah. Loro. Masa bu sahur. Sahur tadi. Kok bodoh menang. Loro-loro iki kroninan. Mantep dia. Iki poleng-poleng hadirin. Sanor. Lho bakal muni sah. Dasar eman PTA. Kadang muni sah iku nafsu, Kang. Mergo eman. Eman PTA eh, ora kok mergo hukume, tapi eman. Satu Nah itu seperti itu tuh mesti mabuk ya misbah. kalau niku Nabi ngendikan nganti jelimet niku raba Makanya sampai sekarang tuh jadi debat. Jadi guys sudah lama kabir. Lala khilaf lama yang disah berasa. Guys pinter mesti hilaf nih mulorodo. yang karuan saya itu lewat nafar. Karena semangat nyembelah itu kalau madhab syafi'i kan dua. Ya. Kotul hulkum sama mari. Ya. Wadijen itu mustalam alaih terus yang biasa nyembelih kuwi kita kita itu pira lho, Mas? Fulkom toh gorok apa namanya, gurung. Terus mari yo. Cak kamu, pakaian no. Mau sitok gitu. Sing otot-otot tuh wajib bentuk. Gak gak sing wajib kutung itu kan mau fulkom, baik mari. Mari ku girdine. Ini kan biasa mudin. Kenapa nih jenis mari? Buatan gurinya, aku pinggir? Jejer. Berarti mau lorot tok toh? Iya. Terus kan sunat. Kan bahasa Arabnya mau tok itu hulkum mari wadijen. Aku roh ilmu ini ratu nyebelah pitem, dia yura pantas antus mau ngomong-ngomong. <laughs> Nah, jadi Imam Syafi'i ingin lagi ya buat cara berpikir. Lah anak saya ini diketok kok guri, kok guri bu, kok jidok ya, jidok ya, jangan cara bahasa Jawa. Hmm eh, kan logikanya gini tuh, tak warai, tak warai bingung, bingungnya ulama tuh. Sing diarani nyembelah, itu kan mata ini barang urip. Paham sih? Kayak mau sing menisah ta sing ora? <laughs> Ora sing ora jadi. Kayak sing menisah sing orang, Seksa ya. Dia ini termasuk Raiman kita. Utau darani rasa bedanya terkenal hati-hati tiap mau nyembelah pasrah nih. Tadi deh. Ya sing darani nyembelih itu kan memotong hewan hidup menjadi mati dengan cara yang syariah. Salah lagi dengan cara syariah. Nah, kalau disembelih koguri itu kan bisa saja pitik wis kesemper. Wis kesemper setengah mati. Pas wayahe tata rukune nyembelih, posisi pitik wis darani gak duwe hayat sing mustaqil. Rodo dukung Mustafa ge Fat. Tenang engko tak dukung ge Fat. Iki mau cerita iki. Tak baleni ya. Mustafa senajan tuh ya ora iso orang tapi tak terangno. ya sing darani nyembelih itu kan membunuh itu urip dengan cara saya. Berarti syarat pokoknya masih punya status hidup. Karena negara fakir seperti ono hayat Mustafiro, ono hayat harokatul matbuh, ono hayat hayatul matbuhi. Aku tahu roh isfak kemus, jadi cek iso sisa-sisa alim gue cek cukup, gue nerang nopo gue cek cukup. Mbak, gue nerang ngomong karena akhir sultan, sawah ya cek cukup. Tes. Titik gue mau sembelih kongguri mau hongok-hongok, Iku kan potensinya wis kesemper tau orang. Oh kesemper mus, jajal lebih gue. kesemper tau gitu gitu. Kelenger. Kelenger, cek Mustafa kelenger ya. Barang kelenger pas wayai zakatin syariah, penyembelian coro sara yaitu kotul hulkum wal mari wis mati. Paham tidak maksud? Jadi ini ngeten pun kalau balen malih. Yang disepakati ulama untuk nyembelih itu kudu ngetok hulkum. Paham ya? Sing dekati disepakati ditambah mari, sudahlah hulkum sama mari saja sing aman ya. Itu disepakati, kefiah itu di berarti semangatnya yang penting hulkum mbek mari tugel. Oke. Tapi pertanyaannya adalah tugel iki sawise mati mungkin dihongkok-hongkok pemburi, mburi. Pemen apa sone wis ketul terus roh juga dia musuh wah kesemper gitu ya kan tadi soalnya roh gue terus kesemper gitu ya juga jigotan gue pite kan medeni gitu ya bisa kalau melihat potensi itu maka potensinya tidak sah karena dia mati sebelum disembelih karena ketika pas hukum keketok dia posisi ini matbu sudah mati mati itu maknanya tadi nak urep urep wis ngene kan itu gak ibat terus dihukumi ya hayat harokatul matbu ya. wes tapi jari Imam Syafi'i sebagian pendapat mengatakan sah alasan Imam Syafi'i Selagi pitik itu cek gerak-gerak jenenge urip. Cek harokatul matbuh, cek menculat-menculat, pokoknya anggere gerak itu jenenge bukti urip. Lah kira-kira pas keketok hulkume mbek mari itu kan posisi cek budi, berarti cek urip ta mati. Cek urip. Itu sampai sekarang ulama debat karena tadi. Nak delok jual beli bener Mustafa ora sah. Misalnya ono pitik wis pola. Paham Mas Abu? Pitik wis pola. Top, Mus, untuk aku tuh kue. Untuk es mati nih betul gus. Gak mungkin no pitik wis budi ngono iku diarani urip. Tapi saya kita no dokter, dokter ahli hewan. Dok, pitik ini urip tak mati. Urip negeri ini gede urip. Jajal delok denutnya dia ra ijek urip. Dicekel cakare ijek gerakan. Artinya nak delok nyatane ijek urip bener ke Fuad. Yo sah nyatane ijek urip. Paham maksudnya? Sehingga sampai sekarang kalau gak ada kitab namanya Bidayatul Mustahid Wanihayatul Muktasid Kitab karangan Imam Qurtubi ini Imam Qurtubi itu dia dilakapi Syafi'i Sohir Sangking alimnya disebut Syafi'i Sohir, Syafi'i kecil Itu kaifa itu dubiha masalan min kofal Bagaimana hukumnya pitik yang disembelih dari kofa, dari jidok itu lama khilaf seperti itu. Jadi santriku sudah bener memang khilafnya sah dan tidak karena tadi eh, delok nyatane kan rumah mati kejet-kejet. Ya tetap jenenge urip. Nah jenenge urip ya ya urip kok urip ya urip berarti nyembelah kewan urip. Tapi urip sing ngene iku kan ya ora pati urip. <laughs> Malah sing ati gitu, ku kula gede takoki tiyang kampung, wis bolak-balik ge terus ratri mau tau. Nak sing takok kok wong Kau <laughs> ana pitik nabrak mobil bos sepeda motor. Tapi teh cilik, halal Gus gak. <laughs> Tak murid gak halal udah ora keberatan, baru pitik jago. <laughs> Itu nabrak kucet kucet. Halal Gus. Kita jam haram mesti naik kelas. Wong kula terkenal seneng guyon salah lala langsung. Tapi ya wis nyuwun sewu kira-kira di barolah tetep mati gak. Wong dase wis kae standar. Wis mulai wis paham. Anak cilik ngono do ikhlas to. Oh. Barang pitik jago. Utawa wedhus. Lah tak koyo Lukman, riyen kula niku ning pondok iku sering kancaran wong kampung-kampung sing ya rodok ngono iku wong kampung. Kok nak kepengin mayoran, tapi jadi diru. Wong kampung sarang nak kepengin mayoran. Kan wedhus kan dicelek. Ngono terus di goyai. Saya keserempet. Barang keserempet itu tuh disembelih. Sebelah sing duit diparani. Lek lek mau untuk pedusun keserempet tok. Ya. Untung tulungan aku lek. yes ya, kan separuhan tuh. Ngono iki ya, udah rada iso ngaji tak aku suruh halal tau ora. Lah kok lakoni kok takok. Tapi halal terus akhirnya nih doang nih doang. tapi wis ngono ra rido Ya kadang raka kebeneran, Bos. Wates pas dase wah bareng. Wah, sesuai rencana lah Makanya ulama sampai sekarang tuh bilang Kalau misalnya pitik ditabrak sepeda motor, atau mobil. Kan iso dikira-kira to kayak misbah, misalnya kepletes dasi, dasi nganti rokok. Tentu mbok piye tradisine kewan kita roh, tetep kan yo kejet-kejet. Mbok kejet-kejet itu e koyo buntute cecek kok masih ora kumpul awake <laughs> kan tetep kejet-kejet. Lah terus koyo ngono iku mbok hukumi urip kan yo ngani ngoyo karuan dasi wis. Napa? Rokok. Tapi nak kesrempet bos yo. Dasi yo ora pati apa? Riak Jago loh, bos tapi dia cilik kan dua kelas. Bang Pop bisa larang. wajet kejete kan iso trauma, iso manja meh mati. Terus soro fisik kan rong payat teman-teman. Lah aku agak takut ikut halal. Agar kita uangnya awam mending halal. Halal halal. Dan nanti kok santri kok Mustafa para khusus ya, ya gak kok dong eh, saya pernah ditanya oleh seorang kiai juga yang sudah alim, dia tanya saya, Terus kenapa sih jenengan kalau ngendikan itu kok mesti ada halalnya? Sirinya apa? Terus saya jawab gini, problemnya itu naik titik gede gitu, titik gede jago, atau Dalam agama itu kan sama-sama ekstrim, kayak bodoh. Kayak bodoh, khilaf senen itu nopo, selasa. Kue milih yakin bodoh haram poso, nah meyakini jek Ramadan halal, haram. Bodoh. Kan gak punya pilihan. Kalau balik nih, senen keyakinanku satu sawal. Aku oleh gak toleransi foto? Tidak boleh, karena bodoh itu haram. So, sekali saya yakini bodoh haram. Nah aku meyakini cek poso haram. Problemnya agama itu mengharamkan orang makan batang. Iso wae gak sah tenan kayak madzhab Pak Mustofa. Berarti kemangan batang. Iso wae halal tenan berarti kue mubazir no rezekine pengiran. Kan sama-sama haram. Mulane apa meneh jago. Lha tenan Mas, wong iki akhire nyucup aku walah beneran bener alim tenan sak sembrono. nih wong akeh kowe terlambat ngawur. Nah, kenapa kita butuh villa? Karena memang ya repot. Titik jago, pemenang titik andalan, wae rondo. Titik gitu. andalan, wae fakir miskin. Titik andalan terus mati hukum ikan. Arwah yo sakit. Mandi te arang-arang ae benda mana kita. Makanya potensinya itu sama. Nah sekarang kalau pabrik, pabrik kalau nanti ngertos tentang TV dong, mulai kalau ini ketemu tiang-tiang teng mobil ketemu tiang. Pak, kalau kapan-kapan dudono pabrik pemotongan ayam. lalu apa wonten nih Gus? Eh, kalau ini kan wong ahli fikih, jadi pengen ngerti langsung orang yang TV dong. Eh, Gus, siap. Deh. Apa nih orang roh ora roh. Tapi ora roh ning TV iki Mas jadi Dadi modele pitik udah digandungi. Terus di mungkin ya di ejet ya. Mesin ya tombol terus mau maca bismillah sing coba mus. Saya nombol nasi gue taruh gue saya mau maca bismillah itu saya nombol apa sing gue saya ngongkon misalnya saya itu, misalnya bosmu aku. Ayo dimulai mau maca bismillah aku tak gue saya nombol. Saya nombol. Itu budang tak kongkon gak bisa mikir kan Terus takokane wong ya ono sing ya Mas Bang. Gus, piti kan ribuan. Ya. Niku macane bismillah persatu apa sitok cukup Gus. Cara gue sing ditombol terus pitik muter, itu kedase ra ono halal. Wong ibu piti digantung ini, Pak. Iya, Pak Posisinya piti Saya ana sing kerja niku aku critani, Kang, sing sing kerja ning pembantian belum, oh, coba pembantian kesana haram, oh, penyembelian. Kamu modelnya kan posisi ini. Nah, yo misalnya misalnya kepekso, ya kifat ya, ya. kepekso ke alat potongnya itu memotong lewat unuk tadi lewat apa? Lewat apa gitu? Atau jedok ya? Apa dari itu? besar apa? Cidok. Iku nak delok kaul sing mengatakan sing penting apa? hulkum mari putus. Makanya sebagian madzhab Syafi'i sementing hulkum mari putus, sik kong ngarep, sik kong guri. Tapi yang menentang tadi problem kong guri itu bisa saja sebelum cara yang syariah tadi sudah mut, sudah sudah mati. Injang mas ya, kapan-kapan belum. Kau mari rasuke mulai raruan, rasuke itu rawan. Tapi kesuke ya pola, tapi rasuke itu sampai ini dia sampai tekbir mas. Suke pola pengen wayo macam-macam ngel ngel Tapi ya apa-apa nak wayo. Ndak potensinya itu mesti kena sing mesin-mesin itu mesti kena ngarep. Itu udah sih putung apa tetep mau kena ngarep itu. Kita itu putung sing nonton TV tapi kalau dulu itu. Apa putungnya babak kedua, no? Ini kan landep banget langsung, jadi hitungan detik. Putung kabeh. yeah. Tapi tetep putung gitu. Iya, yeah, Putung. Putung nggih Lah ya kok ngarep tak kok buri. <laughs> Iku teras dene. Nak kau nguri ku kesemper saja yakin yakin Sangin lah ladepe rako ber, Do keberatan haram do iman. Ya. Nguteke do kapitalis. Langsung sanging ladepe. Terus tak kalau tak rai tentang TV ku Mus, baru di sebelah itu kok ndase silang kabeh ya tentu takbir di kitab-kitab dulu ya sudah itu udah ada yang sedetail mesin tapi kita punya takbir tadi ada kaul yang mengatakan kalaupun lewat apa sido itu halal berarti itu kan lumayan agak dikias-kias no soal bismillah gampang kan dalam adab safi mau bismillah kan sunnah tidak menjadi syarat sahnya apa menjembelih mau sunnah masih iso dinego lah maksudnya penting ngerti nih Masalahnya masalah hukum itu sensitif ya, ketika ada pengiran kan. makanya kalau yang seperti itu, kamu harus menjawab menurut saya. Saya ulang lagi, harus kamu bilang. Jadi Pak Mustafa menurut saya, Kifan menurut. Karena kalau menurut coro Allah dan Rasulullah dia semua pendapat ramai benar, sih menurut Allah dan Justru menurut Allah Rasulullah yang yang namakan dat-dat yang sakral. Allah itu terlalu sakral. Rasulullah terlalu sakral kemudian ini tidak ada dalam sunnah Rasulullah. Rasulullah terlalu sakral. Umpama Nabi Sugeng apa gampang monis wong. Nabi itu orangnya sopan. Tidak gampang menfonis orang. Terus kue di sini monis orang berdasar menurut Rasulullah. Rasulullah pakuannya ya kue bro. Kira-kira Nabi mau Sugeng gampang monis orang apa enggak? Kira-kira saja. Enggak kan? Sekarang Nabi terwakili oleh figur-figur yang gampang monis orang atas nama Rasul kan sembrono. Makanya kalau kalau yang seperti itu, makanya saya kalau ngaji berkali-kali bilang, nah cara aku itu lebih sopan, bukan ujub menonjolkan diri sendiri tidak karena tadi kalau ada potensi salah itu dikembalikan sama koilnya sama yang ngok tapi nak menurut Allah dan Rasul ini sakral kan nggak bisa diotak diotak atik Lain mau misalnya aku gaya metode anak ini yang ngomong cara kulo ngeten wes sing akeh sing ini ya menurut saya iso wae salah bareng diweseli akeh tambah bulat <laughs> potensi ya ono saya terus kiai sufi kok Mustafa sufi cara kula niku pasti sithik mawon rasane boten pola bareng weseli sithik malah menutang wong terus perkarane kurang kan sama-sama potensinya kan sama-sama ada kok bojo lho Mas bojo mbok longgar iku marai engkek apa marai syukur bujumu aja lek marai kasus pribadi misalnya <laughs> misalnya kita ditakoki wong Pak Mustafa kalau ini pun rabi, saya ini bujuk kalau tak longgar atau tak irit. Eh jawab ini. <laughs> Mesti kiai ono sing loro, ono sing jenis sapi ya ah, longgar ae sakit. Jadi tok menawa coba mari ngelamar, mesti gitu. Dengan Sedungane orang ono ada loh. Dengan kok apa kanan opo. Dengan ini nasihkan nakalan mau salah. <laughs> kan angel dipraktekno. Eh. Pokoknya yang terukur. Terukur gimana? <laughs> Nasihat ada enggak? Oh, terukur, terukur bahmu angel. Ayo mau mantep oh, mantep halal. Mau polling kok menang haram, halal ya. <laughs> Eh, jadi kalau seperti itu kamu jangan mengatakan hadza hukmu wahi Anggap itu pendapat kamu karena potensi salahnya ada. Piye-piye nak diketok kongguri, bisa saja posisi hewan ini sudah mati Kalaupun hidup disebut hidup yang sudah itiroria hidup sing wes ora umume u mau karek ngenteni mati. Lah anak kewan ngono mbok hukumi halal kan yo aneh. Saiki misalnya ono wedhus bar mangan apa lek sing biasa kadang koyo nek naruh anu kadang ono kasus wedhus mangan iki lho telo sing aneh lho telo sing digo pati. Oh. Ya lalah niku iku Pak Budi ono sing racok terus dong. Wes kejat-kejat lah mati <laughs> itu kok. Kus iki sembelih pombar. Aduh. Kiai ramal di wedhus ngal ngalong. <laughs> Tak tak sembelih jelas abune sabu bahatan. Khusus mesti mati di baroi mesti. Orang sebelah eman ya, Mas. Aku yang ngono, saya tahu saya tidak wong awam ya. Blas blas mana. Sing rada mondok, bocah modok mondok kedunya. Pak konsisten, selara konsisten. Karena tadi tak us saya ingin ini jajal, Misalnya Mustofa tak honggok-honggok, kodi. Masih orang kena hulkom ambek mari itu. Bisa kira-kira. Mbok gak kira ora orang Ora ora. Ungu dene doyan sate klathak mesti seraja dong. Mau najajak jajak nang kula sing akeh dene berarti seraja dong. Lah kan setengah mati. mus. Saya Saiki nyembelih kewan urip apa nyembelih hewan. setengah mati. Terus saiki nak di buat pertanyaannya yang Pertanyaannya ya ten. Kata Imam Qurtubi, saran saya kata Imam Qurtubi, saran saya kata beliau jangan pakai senjata yang berat. Nanti dia mati karena inhitot, karena nopo ketekan. Jadi misalnya gini kifat ya, kifat yang belah bite saya gue pedang samurai. Tapi saking tekanan apa? Kabutan dia mati karena ketekan. Makanya itu seperti ini gak mungkin pendapatnya Allah be Rasul. Gini, aku saya takut jawab jujur ini masalah fikih, ya, masalah wakiyah nak nyembelih pitik jagung mau yang kene iku di pelet nora gitu. Iya kan? Iku jarene kiaimu apa jarene Allah be Rasul? Iya. Gak jawab emut, ya, butuh kok. Jare iya. Jare Iya Ifat yo. Ya, nak teng tayu, teng tayu. Nggih, pengalaman nek dianu lurut punya pengalaman. Oh, pengalaman boten geng kiai. <laughs> Iku wis ngelah. <laughs> Nah ning daerah dhewe lho, gak ya? apa ngono. Ora kadang, wadah. Umume umume. Mboten aku daerahku Di sini, yo ana mutin anak-anak Wah, tuh ajaran anyar anak-anak. Biasa aja. Nak blurut ben blurut lah. Nah seperti itu itu pendapat Kia itu sama-sama ekstrim. Bener Kiai buat tadi. Ilate ditono Kiai Fuad. Ya? Iya. Ditono terus dicepit apa? Cucu. Cucu. Kok pengalaman <laughs> alasannya khawatir blurut Wah bener kayak Fuad tadi itu hanya karena trauma ada kejadian apa gitu. Berarti pas disembelih gak kena ya mereka blurut. Terus wis mati kan. Ya mati ketekekan gitu. <laughs> Tapi ya sama kayak musbah ya. Per, ada masalah ketika ditekek. Pasti ketekan. ada juga ditekelnya nih. Jadi aku tahu orang modern itu karena saking wedi nih. Gurunya itu dicek-cek. Terus kalau cek mau ngono kiai ini bapak cahaya ora raro. Pokoknya sing dihormati kan <laughs> dijak ngomong aku. <laughs> Mbah, nyembelih no sapa? Baik iki mana kipane Mustofa. Lah napa Mustofa mana kipane lagi syukuran. <laughs> Posisi jan. Sekian detik-detik bos. Terus bareng apa nyembelih? Loh kok trauma? Makanya potensinya itu sama. Kalau terlalu ditarik ilate terus dicepet ya. ya. Ketekekan ya. Tapi nak di baro jadi takut apa? Rusuh. Nah seperti itu itu nggak mungkin, nggak muhtalafalah. Kita harus mengatakan menurut saya. Karena jagani itu pasti tidak mujma. Nah, ya sudah, nak versi keluarga sini biasa ngono ya monggo, yang biasa kayak di Rembang ya monggo. Ya karena nggak terbukti juga mesti gitu. Nyatane sak roh kula nggih, Pak. Yang tanpa di apa? di Dicale tak delok. Berkali-kali aku delok ya gak masalah apa? Maksudnya ya ketok gurunge keketok, ilate ya pada posisinya, maksudnya gak ada perubahan. Iku sing kuatir perubahan kan nyata saking wedine pitik iku frontal. Mbok terus kedelek kena. Ilate blur. Ilate blur sing tugel dados ilate eh, yang ilate ning. Lah iya, kan kuatir sing tugel ilat, tapi kan gak mesti juga. <laughs> Gak cuma mesti toro. Ketok aku, nek ah. kula pengalaman kula ngeten sedaya tadi. Oh. <laughs> pengalaman mbok teket to maksudnya. <laughs> Cepet. Lah jare sapa iso wae mati mergo mbok teket terus pedang wis iki bayangno kowe tak tegel terus roh pedang. Kesemper ta ora kira. Lah ra pite sedurunge duwe apa sejarah Kena sakit apa? Jantung. Sembrono Mustafa. Kan nak teng daerah Rembang gak ya? Nak kene ketok sepakat. Nak Magelang, Magelang. Nggih, nggih. Nggih sampean gak? Lima tok silap. Kelompoknya masa buka Pak Budi yo. Tapi tak gede tapi yo. Jago nak cilik do ora mergo ra iman keliru ala. <laughs> Tak tuwiteri nang didi mesti sing ati-ati ku nak pitik. Ayo kipuan saya pitik wedok cilik kono to rata-rata. Teng mriki rata. Masa ya cilik lah kono. Pe mesti nak cilik. Kan gene gene sampe anak gede apa nak Khusus jago tuh Mergo iman agak sah ya. <laughs> Kan ya. Jago kan wedok benten. Nek dadi jago wedok benten. Jago kan baik babon benten. Benten e piye? Nek babon mboten tinggi, kepit mboten apa. Eh. <laughs> Ini praktek itu. Ya pasti praktek. CL takon, saya ki sesuk takon sing suge-suge sapa kae itu kepete jago Mustafa sesuk. Kon nyembelih ngarepku gak usah di hasilnya piye. Kok ono wit iso wit. Sebelah ning ngarepku, tampo di petek. Teh hmm, hasilnya piye? Wadah hasilnya normal. Anak normal. Berarti ya gitu. Sini aku lek Lukman lah sing sing sikoh-sikoh itu. Ya lek jajal. Maksud saya yang seperti itu nggak apa-apa dilakukan, tapi katakan saja dari kita. Ojo muni awalan, ojo pepe tradisi nih gue ngono kafe terus seakan-akan ini sunnah Rasul. Itu berat kan? Berarti Allah Rasul terlalu sakral. Gak oleh kamu atas namakan dalam hal-hal sing potensi ada khilaf. Kono khilaf berarti nyon mesti ada potensi ada kesalahan Kecuali misalnya harame zino mesti Allah Rasul. Harame maling mesti Allah Rasul. Tapi nak harame misalnya hal-hal yang mukhtalaf alaih. Ya haram-haram sing nobo Mukhtalaf. Ya nyembelih pitik kok napa? Kok napa kok? Jika nyembelih pitik nganggo mesin, terus kowe wong kusuk haram. Kono zaman Nabi nyembelih nganggo mesin bar saya. Semuanya haram ngatas nama lo kanjeng Wes suwe zaman Nabi ra mesin. Zaman Nabi lah ra ayam potong. <laughs> Gak terima gak ono mesine, masuk ayam potong ya ora ono. Dadi sing ono ora mesine Ayam potong. Sembrono. Bon failam tasati fa Sofi alamata kroyu khairun. Terima kasih. Alhamdulillahimil al-mizan wa mutalaihim wa mabla wa ridha wa zinat al-arsh Alhamdulillahimil al-mizan wa mutalaihim wa mabla wa ridha wa zinat al-arsh Alhamdulillahimil al-mizan wa mutalaihim wa mabla wa ridha wa zinat al-arsh Alhamdulillahimil al-mizan wa mutalaihim wa mabla wa ridha wa zinat al-arsh Alhamdulillahimil al-mizan wa mutalaihim wa mabla wa ridha wa zinat al-arsh Alhamdulillahimil al-mizan wa mutalaihim wa mabla wa ridha wa zinat al-arsh Alhamdulillah, Alhamdulillah,